sebelum saya tutup ada sedikit tausiah kepada kita seluruhnya kepada saya pribadi adalah mungkin antum sekalian sudah banyak mendengar tentang hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam al barakatu ma'a akabirikum keberkahan tersebut akan selalu Allah berikan kepada umat manusia tersebut adalah bersama dengan orang-orang tuan. Akabir ini sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, Syekhuna Sulaiman Ar-Ruhaili. Sulaiman Ar-Ruhaili. Perhatikan kata-kata Ustaz, jangan salah nukil kalian nanti Ustaz Akmal Mujir Ibrahim Ruhaili enggak. Sulaiman Ar-Ruhaili Fakihul Madinah. Seorang fakih dan alim kota Madinah. Dan semua dekat dengan Madinah. Surabaya dekat dengan Madinah saya itu juga dia. Beliau menjelaskan makna akabir itu adalah dua. Pertama akabir dari sisi umur. Umurnya tua. Umurnya tua, dia sudah menjalani kehidupan yang panjang dan pengalaman kehidupan panjang. Berbagai macam pengalaman pahit kehidupan itu sudah dia rasakan. Sudah dia lalui. Walaupun dia tidak punya ilmu. Orang seperti ini adalah orang-orang yang Allah berikan berkah kepada mereka. Dalam berbagai perkara apapun orang seperti ini kita ikutkan dia. Dalam musyawarah, dalam ta'awun, alal biri wa taqwa kita ikutkan. Yang kita merasa kibir dan sombong di hadapan dia. kita menganggap siapa punya ilmu. Apa kan enggak? Jangan. Wallah jangan sombong. Wallah jangan. Saya alhamdulillah sampai sekarang di baru juga demikian. Orang tua saya juga. Kita hormati. Kan kadang antum lihat salah satu di antara kalian belajar mungkin dengan Ustaz, Ustaz, Ustaz kita Ustaz sekali tentang masalah menyambung silaturahmi orang tua kita sudah meninggal. Bagaimana cara menghubungkan diri kita dengan teman-teman bapak bapak kita menyambung rahmi dengan teman-teman bapak dan orang kita, orang tua kita dan ibu-ibu kita. Sambung satu rahmi itu berarti kita menyambung rahmi dengan orang tua kita yang sudah meninggal dan dengan anak-anak. Sesuatu tuntunan daripada Abdullah bin Umar, Umar Khattab sallallahu Oleh karena itu, jangan kita merasa kibir, merasa sombong di hadapan orang-orang tua yang sudah berumur daripada kita. Kita hormati, kita segani, dan kita bimbing, kita tuntun. Kita juga butuh daripada mereka tuntunan dan bimbingan. Karena mereka juga sudah punya pengalaman hidup. Pengalaman yang belum kita lalui. Dia sudah melalui apa yang belum kita lalui. Sementara kita belum melalui apa yang dilalui oleh dia. Nah ini, ini kita dalam kehidupan aja. Yang kita sepelekan, yang kita remehkan, yang kita usir sebagainya, yang kita lecehkan, jangan. Bagaimana? Kemudian diantara makna yang kedua adalah Ulama umurnya tua dan ilmunya tua. Ilmunya tua dan ilmunya tua dan umurnya tua. Orang seperti ini juga berkah. Berkah dari umurnya, berkah dari ilmu Paham itu? Dan di antara makna yang lain juga ditegaskan Syekh Muhammad adalah dia muda tapi ilmunya tua ilmunya itu menjadikan dia tua ilmu dia menjadikan memposisikan dia tua itu juga akabir itu kabir nah kita lihat umurnya masih muda umurnya baru 20 tahun 30 tahun bila ilmunya Syekhul Islam itu ya di umur 20 tahun jadi mufti dia Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di umur 20 tahun menjadi mufti menggantikan bapaknya Abdul Halim ulama ulama kita dulu banyak umur muda dari sedih ulama besar dia Kata di hari ini. Contoh dekat Syekh Muhammad bin Hadi. Fajar Allah. Di umur 19-an, 18-an, 20 tahun sudah berkiprah. Dia. Dan sudah sayang si Bimbas pada dia. Dia murid si Bimbas. Dilihat. Ketika kuliah dilihat. Jemaah, oleh karena itu saya mau yang berantus sekalian dimanapun dan kapanpun tempat manapun kita berada yang kepada antum sekalian sebagai para penuntut ilmu tolong orang-orang tua kalian hargai, hormati dan minta pandangan dia. Dan demikian juga orang tua kepada anak-anak muda dibimbing. Kondoris rahmatullah kalau kita tidak kerjasama, tidak ada kerjasama di antara kita yang tua dengan muda, tidak akan berhasil. usah sekali tidak akan bisa di jalan sendiri, mustahil bisa jalan sendiri, tidak ada. Nabi SAW siapa pendampingnya? Para sah? sahabat. Dimanapun kita, kita butuh pada orang. Butuh pada penyokong-penyokong dakwah kita, pendamping-pendamping kita, rahmatullah di dalam menegakkan sunnah rekan pondok membangun dakwah itu butuh kita pada orang seperti ini yang penting pada kalian seluruhnya nasihat seperti ini walaupun singkat Surah surahmatullah tolong ke depan dijaga ini Allah bisawab sampai sini sebelumnya saya minta maaf kepada kalian ya selama saya berada di sini kalau ada kata-kata yang salah tingkah laku dan tindakan yang salah dan kemudian juga insya Allah taala kemungkinan kalian selama ini boleh katakan pandangan jelek kepada saya insya Allah saya maafkan insya Allah saya maafkan dan juga saya kalau ada demikian tolong dimaafkan supaya kita nanti di akhirat terlepas daripada yang demikian na'udzubillah daripada jadi orang yang muflis kalau itu orang muf muflis pahala banyak tapi kita mendolimi orang jangan demikian sampai berantus sekalian ya wabillahi taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh